الحمد لله الحمد لله الغني الحميد أحمده سبحانه على من أولاه من الإنعام والإكرام والتشديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من صالح العبيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتك الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله Pada siang hari ini kita berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan solat Jum'ah dengan tujuan menjalankan perintah, meningkatkan keimanan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah bekal yang paling baik dalam menjalani kehidupan. Dalam Quran Allah berfirman, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin rahimakumullah. kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah yaitu bulan yang dimuliakan atau yang dikenal dengan Ashurul Hurum. Bulan-bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Dzulqa'dah disebut juga bulan haji, di mana calon jamaah haji akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang belum berhaji, maka hendaklah berniat untuk melaksanakan haji tahun ini. Insya Allah dengan niat itu Allah mampukan kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita renungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Segala nikmat adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tainakal kautsar Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Pertanyaan ini dijawab pada ayat selanjutnya. Fashalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan dua bentuk ibadah. Yang pertama adalah solat yang memang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas kita dengan melaksanakannya lima waktu dalam sehari semalam yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang kedua adalah dengan berkurban yang merupakan ibadah tahunan yang hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dhul Hijjah. Pada bulan Dhul Hijjah ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya haji atau Idul Adha tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan tiga hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Dari sisi bahasa sendiri kurban berasal dari bahasa Arab yakni goruba yakrubu kurban yang artinya dekat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban. Kita dituntut berkorban, menyisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan memberikannya kepada orang lain. Tentu kita tidak kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar-benar dalam berkorban dengan kurban ini. Jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita miliki tidak membuahkan hasil bahkan jauh dari hakikat ibadah kurban itu sendiri yakni mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita salah niat sehingga kita malah akan semakin jauh daripada Allah karena niatan yang salah seperti ingin dipuji orang dan niatan-niatan lainnya yang tidak lillahi taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan bepergian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Sebagai sebuah kesenuhan yang ditekankan dan rutin dilakukan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana hadis baginda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Mahajah. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dimensi horizontal ibadah sosial berupa berbagi rizki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun akan bahagia dan damai. Dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakannya sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat atau terpusut terputus rahmat Allah karena kita tidak berkurban padahal sebenarnya kita mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menurunkan hidayah dan rizkinya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji dan ibadah kurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza وإذا قرئ fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشير المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم